Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu firman-Nya yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-34 Ayat ini sering kita dengar bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kurang lebih artinya demikian Mengapa demikian? Karena begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan karunia nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Oleh karenanya, wajib bagi kita bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat-nikmat tersebut kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini di dalam rangka tolabul ilm, menuntut ilmu. Tolabul ilm, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. <clears throat> Menuntut ilmu merupakan kewajiban fardu ain bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Dan menuntut ilmu memiliki keutamaan yang begitu banyak. Salah satu di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang datang dari apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kami ulang artinya. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita yang ada di majelis ini termasuk bagian daripada hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut yaitu sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang lain, keutamaan mendatangi majelis ilmu disebutkan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin Surat yang ke-36 Ayat yang ke-12 Allah berfirman Inna nahnu nuhyil mauta Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Wa kulla shayin aksainahu Fi imamin mubin Yang menarik daripada ayat ini adalah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kata Allah Subhanahu dan kami telah menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan. Bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Yang dimaksud dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan, bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat, Allah menulis langkah kaki langkah kaki seorang hamba Allah yang dipergunakannya ketika di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua tidak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada para sahabat-sahabat beliau, baik sahabat dari kalangan laki-laki maupun sahabiah, sahabat dari kalangan kaum wanita, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas satu topik yaitu tentang kebangkitan pemahaman Abu Lahab kebangkitan pemahaman Abu Lahab. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Disadari atau tidak, akhir-akhir ini yang namanya pelecehan, penistaan, mengolok-olok agama Islam, syiar-syiar Islam mulai merebak di masyarakat. Bahkan hampir merata dilakukan oleh anak cucu Adam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang kafir yang melakukan pelecehan dan penistaan dalam agama Islam, siar-siar Islam, tetapi mereka yang beridentitas Muslim pun juga melakukan perbuatan yang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya dosa besar ini. Oleh karenanya ini harus difahami oleh seluruh kaum muslimin. Terutama bagi para duat, para dai, para ustadz, para ulama bahwasannya pelecehan terhadap Islam pelecehan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu semakin merebak. Ini harus kita sadari bersama agar kita semangat dalam membela agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, maraknya fenomena ini, maraknya fenomena ini, maraknya pelecehan, ya, terus penistaan, lalu mengolok-olok, ya, lalu kemudian e, meremehkan dan seterusnya adalah eh, sinyal-sinyal sinyal -sinyal kebangkitan paham Abu Lahab dan istrinya yaitu Arwa binti Harb bin Umayyah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau pernah berkata di dalam kitab yaitu Majmu' Fatawa beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata termasuk salah satu sunnatullah apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan agamanya maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para penentang agama sehingga Allah akan memenangkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Karena yang namanya kebatilan ini pasti hancur, akan binasa. Dan ini merupakan sunnatullah. Jika Allah ingin memenangkan agamanya, maka Allah tampakkan yaitu orang-orang yang menentang agama tersebut. Yang akhirnya pada akhirnya Allah akan memenangkan agama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam Al-Qur'an surat Saba surat yang ke-34 ayat yang kedua ayat yang ke-49 surat Saba ayat yang ke-49 silakan Ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل جاء الحق وما يبدئ Silakan. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kebenaran itu akan datang, yang batil tidak akan memulai dan yang batil pula tidak akan pernah mengulangi kembali. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau pernah berkata, yaitu di dalam uh, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah beliau mengatakan bahwasanya wal haqqu mansurun wa mumtahanun kebenaran itu akan menang dan mendapat ujian jadi kebenaran pasti menang tentunya akan mendapat ujian fala ta'jab fahadi sunnatur rahman maka janganlah heran sebab ini adalah sunnah Ar-Rahman, sunnatullah. Oleh karena itu, maka ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan munculnya pelecehan penistaan agama yang akhir-akhir ini marak terjadi. Maka pada kajian pagi hari ini kita akan mengupas sedikit fenomena-fenomena pelecehan dan penistaan terhadap agama yang marak eh, akhir-akhir uh, ini. Namun sebelum itu kami kami sebutkan secara detail, secara rinci terlebih dahulu kami ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu tentang biografi singkat Abu Lahab dan istrinya Arwa binti Harb bin Umayyah yang mereka berdua melakukan pelecehan penistaan ya mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulnya, melecehkan kitabnya dan yaitu melecehkan uh, agama Islam. Baik, kita akan sebutkan biografi singkat Abu Lahab dan istrinya Arwah binti Harab bin Umayyah. Namun sebelum itu kami minta agar kopi materi agar dibagikan kita akan lihat bersama-sama siapa mereka berdua ini. Nah, kami sudah siapkan 10 bendel ya, 5 untuk ikhwan, 5, 5 eh, lagi untuk akhwat, satu bendel 35 eksemplar. Nah, jadi semoga cukup itu ya. Nah, langsung bisa dibagi merata ya. Yang 5 bendel langsung mungkin bisa diberikan kepada akhwat Yang nggak kuat mana? Enggak ada di situ. Belum dibagi. Ya, minta tolong. Nah itu diberikan. Lima kan? Ya, lima. Belum dapat? Belum. Ada yang sisa lebih? Yang di garasi langsung Pak Alvin lebih itu. Oh atas atas ya silakan. Minta dua Pak Alvin. Kali dua ibu yang di atas diantar oleh Mas Alvin. Uh, coba kalau lebih itu Pak Pak sini tarik ke depan. Kalau lebih taruh ke depan itu. Iya. Nah, itu. Silakan, mungkin bisa dia. Nah, ini sebelah sini belum. Nah, itu sebelah sana belum. Minta tolong maju maju maju. Ambil ambil. Ini Bapak ini. Ya, sini sini sini belum. Sebelah sini. Dua. Depan. Ini juga lebih banyak. Taib yang sudah terima bisa dilihat di kopi materinya. Baik, bisa dilihat kebangkitan paham Abu Lahab. Langsung kita masuk pada materi yang ada di halaman satu yang ada di bawah biografi singkat Abu Lahab dan istrinya Arwa binti Harb bin Umayyah itu adalah pembahasan yang pertama Adapun pembahasan yang kedua bisa dilihat pada halaman 4 Pembahasan yang kedua ada di halaman 4 Istihza dahulu dan sekarang Bagaimana bentuk-bentuk istighza istighza ya, istihza adalah pelecehan, penistaan. Dahulu bagaimana, yang sekarang bagaimana? Itu pembahasan nomor dua. Pembahasan yang ketiga halaman lima ada di bawah. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka mengolok-olok Islam? Mengapa mereka mengolok-olok sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Alasannya ada tiga. Adapun pembahasan yang keempat halaman 6 yang paling atas hukum untuk mereka. Bagaimana orang yang suka mengolok-olok hukumnya bagaimana? Pembahasan yang kelima di halaman yang sama agak ke tengah sikap kita kepada mereka harus bagaimana? Menjumpai orang yang suka melakukan pelecehan, penistaan agama. Dan yang terakhir pembahasan yang keenam bagaimana jika mereka bertobat? Bagaimana kalau mereka bertobat? Apakah mereka dihukumi kafir? Ataukah mereka tetap dibunuh? Atau bagaimana? Maka nanti akan kita bahas secara rinci. Sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Yaitu biografi singkat Abu Lahab dan istrinya. Nama istrinya Arwah binti Harab bin Umayyah. Ya. Jadi kalau punya putri jangan dikasih nama ini ya jadi kita kenali siapa mereka berdua ini ya secara singkat siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab setiap muslim tentu akrab dengan nama ini sering kita dengar Abu Lahab terus siapa lagi yang biasanya sering kita dengar Abu Jahal ya yang kita bahas ini adalah Abu Lahab dia terkenal bukan karena kebaikannya bukan melainkan karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam. Bahkan bahkan secara spesial secara khusus Abu Lahab dan istrinya terdapat tercantum di dalam Al-Qur'an sejak permulaan Islam disebarkan di tanah suci maka Saya mau tanya, mana yang lebih dahulu Nabi berdakwah? Madinah dulu, baru Makkah atau Makkah dulu baru Madinah? Makkah dulu. Nah, berapa tahun Nabi di Makkah? Berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah Nabi 10 tahun. Nah, surat Al-Lahab secara khusus berbicara tentang Abu Lahab ini. Dan surat ini turunnya di Makkah. Jadi termasuk makiyah. Jadi surat ini termasuk makiyah. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam surat Al-Lahab. Kita akan baca ya. Naam, yaitu bagaimana kisah Abu Lahab dan istrinya ini. Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya tulis Sahih Bukhari nomor 4971 di fotokopian itu tidak kami cantumkan nomornya. Antum tulis halaman dua yang paling atas. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya itu maksudnya dalam sahihnya nomornya 4971 dan 4972 ya 4972 silakan dibaca Ustaz sebagaimana yang tercantum di situ. Meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Silakan. Ulang. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke lembah Al-Baqa. Nah, Al-Badha ya. Jadi lembah itu namanya Al-Badha ya. Terus dan menaiki bukitnya. Kemudian, kemudian berteriak. Nabi berseru, nah, dengan suara lantang, Ya Sabaha, silakan. Hari pagi yang bersinar cerah. Maka, maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ara'aitum in haddastukum annal adua musib musabbihukum au mumassikum akuntum tusaddiquni silakan apa pendapat kamu sekalian jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi ini atau dan petang ini apakah kalian mempercayaiku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka apakah kalian percaya jika aku katakan kepada kalian bahwasanya akan ada musuh dari balik bukit ini yang akan menyerang kalian di pagi ini atau di sore ini. Apakah kalian percaya? Maka mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Kami percaya." Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, "Mengapa kalian percaya?" Orang kafir Quraisy berkata, "Karena engkau tidak pernah bohong." Masya Allah. Karena engkau tidak pernah berdusta. Subhanallah. Ya, lihat. Nabi kita yaitu mendapatkan pengakuan dari orang-orang kafir Quraisy tidak pernah berdusta. Subhanallah. Ya. Jadi kami percaya apa yang kau katakan. Nah, ketika mereka percaya, apa kata Nabi? Silakan. Ya, sahur mereka semua yang berkumpul. Lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutkan. Fa inni nadhirun lakum baina yadai adabin syadidin. Silakan. Maka sesungguhnya aku adalah rasul pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua sebelum datangnya azab yang sangat pedih. Lalu ketika Nabi mendakwahkan demikian bahwasanya aku adalah seorang rasul pemberi peringatan. Aku ingatkan kalian tentang azab Allah yang amat pedih. Subhanallah. Lalu apa kata Abu Lahab yang waktu itu juga hadir? Silakan. Abu Lahab berkata, "Ali hadza jama'tana tabban laka." Silakan. Apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini? Celakalah engkau. Coba lihat. Coba lihat kata-katanya Abu Lahab. Dia berkata, apa engkau mengumpulkan kami di tempat ini hanya ingin mendengarkan ocehanmu seperti ini? menyerukan seperti ini, celaka engkau. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Jadi surat ini turun karena kronologisnya adalah peristiwa ini. Jadi Nabi mengumpulkan seluruh orang-orang kafir Quraisy, Nabi mendakwahkan kepada mereka, mengingatkan mereka tentang azabnya Allah yang sangat pedih dan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata Abu Lahab, hanya cuman seperti ini kalau kamu mengumpulkan kita? Hanya cuma ini, celaka kamu. Dan tentunya kata kalimat itu yaitu kembali kepada Abu Lahab sendiri. Silakan Ustaz. Kemudian Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Nah, ayat 111. Nah, apa ini? Surat 111 ayat 1 sampai dengan 5. Baca Ustaz. Ayatnya lalu kemudian terjemahannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kembali kepada perkataannya sendiri. Dia yang celaka, bukan Nabi. Lanjut. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Teruskan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya. Nah, disebut istrinya pula. Silakan. Membawa kayu bakar. Yang yang di lehernya ada tali dari sabuk. Nah, baik. Abu Lahab merupakan salah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi termasuk paman Nabi, saudara ayahnya Nabi. Jadi Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abu Lahab ini saudara kandungnya bapaknya Nabi. Jadi paman ya. Nah, Abdul Uzza lihat namanya Abdul Uzza Abdul itu apa artinya hamba Uzza Uzza berhala ya berhala coba ya hambanya berhala coba Abdul Uzza nah nama panggilannya bukan Abu Lahab nama yang panggilannya Abu Utaibah ya kenapa dipanggil Abu Lahab karena wajahnya terang dan menyala-nyala bagaikan api. Jadi wajahnya itu menyala-nyala seperti api. Makanya dipanggil Abu Lahab, bukan Abu Utaibah, apalagi nama aslinya Abdul Uzza, tidak. Tapi dipanggil dengan yaitu uh, apa yang melekat pada dirinya, wajah yang menyala-nyala bagaikan api. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, silakan Ustaz baca. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, silakan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy kepada keimanan. Lalu lalu Abu Lahab berkata, seandainya seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi dengan hartaku dan anak-anakku. Jadi kata Abu Lahab, andai kata yang diucapkan oleh keponakanku itu benar, bahwasanya akan ada azab, akan ada yang namanya neraka, maka aku akan jadikan hartaku dan anak-anakku untuk menyelamatkan aku dari azab itu. Sombongnya ya, luar biasa angkuhnya yaitu Abu Lahab. Lalu apa yang terjadi? Antum lihat bahwasannya yaitu e, tidak akan pernah bisa. Bahkan orang-orang kafir disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya mereka orang-orang kafir ingin menebus dirinya agar keluar dari neraka dengan hartanya nggak akan mampu, nggak akan bisa. Makanya antum lihat di fotokopian itu hal itu sudah dibantah oleh Allah dalam surat Al-Lahab ayatnya ayat yang kedua. Antum perhatikan ayat yang kedua langsung artinya Ustaz surat Al-Lahab ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang usahakan. Nah, tidak akan manfaat meskipun hartanya dipakai untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tolong dibuka Ustaz surat Al-Maidah. Saya kasih dalil tambahan. Ini dalil tambahan yang tidak ada di materi tersebut. Surat Al-Maidah ayat 36. Surat Al-Maidah ayat 36. Surat nomor 5 ayat yang ke-36. Silakan baca Ustaz. Innalladzina kafaru law annahum ma fil ardi jami'a جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل تقبل منهم ولهم عذاب أليم Artinya Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang apa yang seluruhnya. Maka dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat. Nah, apabila orang-orang kafir itu memiliki harta yang ia miliki sepenuh bumi, hartanya subhanallah. Dan yang seperti itu pula dua kali lipat ia pakai untuk menebus dirinya dari azab Allah, niscaya niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Nah, terus dan mereka beroleh azab yang pedih. Nah, enggak bisa. Tolong dibuka surat 70 Al-Ma'arij. Kita tambah lagi. Al-Ma'arij surat 70 ayatnya ayat 11 sampai 15. Al-Ma'arij ayat eh, surat 70 ayat 11 sampai dengan 15. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Inna lamma Sungguhnya kami, dan tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Terus. Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Lanjut. Maka apabila sangkala dipiuk sekali piuk, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkannya keduanya sekali bentur maka pada itu terjadilah hari kiamat. Nah, dan itu nanti bisa dilanjutkan bahwasanya harta mereka yang mereka miliki ayat berikutnya ya terus ya nanti uh, lanjutannya harta yang mereka yang mereka miliki tidak akan bermanfaat untuk menebus yaitu uh, agar mereka bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jalan cerita Abu Lahab yang ada di kopi materi itu. Abu Lahab meninggal karena suatu penyakit adasa. Tahu penyakit adasa? Penyakit adasa adalah berupa bintik-bintik sebesar kacang adas, sejenis cacar. Jadi dia terkena penyakit adasa seperti cacar, ya. Ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar. Ketika perang Badar, Abu Lahab nggak ikut, nggak ikut. Sepulang orang-orang kafir pulang dari perang Badar, kalah kan orang kafir? Orang kafir kalah ketika perang Badar, ya. Dengan membawa kekalahan, sakitnya Abu Lahab bertambah parah. Dan ia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakit yang mengerikan. Waliyadzubillah. Orang-orang kafir, teman-temannya, bahkan keluarganya tidak mau mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Selama tiga hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkannya. Baunya busuk, ya, nggak ada, menjijikkan, ya. Karena bau busuk yang kian menyengat, maka digali juga satu lubang kubur untuk Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu. Gak ada yang mau ngangkat. Gak ada. Jadi kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak buang apa? Ya kayak buang bangkai didorong-dorong pakai kayu gak ada yang mau menjamah gak ada penyakitnya menimbulkan bau busuk lalu dengan didorong-dorong yang sebilah kayu sampai masuk lubang tidak hanya itu ya prosesi penguburan berlangsung mengenaskan yaitu dari jauh orang-orang kafir lainnya melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat jadi bukan diorok lagi dengan tanah nutupnya itu dilempari dengan batu. Ya, Allahu Akbar. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina daripada kematian seekor ayam sekalipun. Inilah uh, kematian musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab laknatullah alaih. Sekarang kita beranjak kepada istrinya. Ya, bagaimana istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil. Ummu Jamil artinya wanita yang cantik. Umu Jamil artinya wanita yang cantik. Tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilaku, dengan perangainya. Ya setali tiga wak. Apa maksudnya setali tiga wak? Sama saja. Yaitu dengan suaminya Abu Lahab yang suka memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia suka mengadu domba, menebar fitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang yang suka menebar namimah, adu domba, menebar fitnah agar membenci si fulan ya berarti mengikuti jejaknya siapa? Nah, itu ya istrinya Abu Abu Lahab ya seperti itu. Hati-hati. Ya. Makanya ia dijuluki pembawa kayu bakar. Kenapa? Tadi kan ada kan di surat Al-Lahab ayat yang keberapa tadi? Ayat yang keempat kalau tidak salah ya istri Abu Lahab pembawa kayu bakar karena ia suka membakar emosi orang-orang Mekah agar benci terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Lahab ayat 4. Sudah dibaca tadi. Sering kali pada malam hari ia memanggul kayu, dipanggul ya. Kayu itu dipanggul, kayu itu penuh dengan duri ya Caranya manggulnya adalah dengan mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Jadi dia bawa kayu-kayu berduri itu ya ditaruh di panggul, ya dengan cara dililitkan sebagiannya di lehernya lalu setelah itu kayu itu diturunkan ditempatkan yang Nabi biasa jalan. Jadi kalau Nabi berjalan malam hari atau subuh itu kaki Nabi itu akan terluka dengan duri-duri atau kayu-kayu berduri yang sudah disiapkan oleh Arwah binti Harb. Coba sampai seperti itu bencinya, ya. Lalu kemudian yaitu apabila Nabi SAW menginjak kayu yang berduri itu, maka Ummu Jamil senang karena Nabi terluka dia tertawa, dia senang karena Nabi terluka. Allahu Akbar. Ya, perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajal. Ummu Jamil mati karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu berduri tersebut. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Lahab ayatnya ayat 5. Ummu Jamil punya kalung. Ibu-ibu punya kalung? Ya. Ummu Jamil punya kalung, cuman Kalungnya sangat mewah. Dia mengatakan, aku akan dermakan kalungku ini untuk memusuhi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Maka di akhirat nanti Allah akan kalungkan al-masad di lehernya. Al-masad itu adalah rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Itu nanti akan dikalungkan kepada istrinya Abu Lahab. Karena ketika di dunia, yaitu istri Abu Lahab, arwah binti Harb ini, dia akan menjual, mendermakan kalungnya ini dalam rangka untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menarik. Nah di situ kami garis bawahi ya halaman halaman tiga ya yang menarik ya yang menarik adalah surat Al-Lahab ini turun di saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup ya lah para sahabat hafal surat Al-Lahab ini ketika sholat sering dibaca Tabat yada abi Lahab wa tab ya Ya, seperti itu. Sering dibaca ayat ini. Sehingga ketika itu tentu saja yaitu Abu Lab dan istrinya nah, marah, terutama istrinya. Dia merasa dihina, ya, dia merasa dilecehkan. Lalu pergi ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sambil membawa batu. Lalu bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Di mana Muhammad?" Padahal waktu itu di samping Abu Bakar ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq pun merasa heran. Kenapa dia tanya di mana Muhammad sedangkan di samping saya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Jadi istri Abu Lahab tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi yang dia lihat adalah hanya Abu Bakar saja. Mereka berdua termasuk orang yang banyak melakukan pelecehan, penistaan, menyakiti, membenci, merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam ya. Semoga bisa memberi pelajaran bagi kita contoh-contoh manusia tercela sepanjang sejarah sehingga kita dan anak keturunan kita dapat menghindarkan sifat-sifat manusia terburuk tersebut dan menghindarkan kita jauh-jauh dari siksa api neraka. Kita masuk sekarang materi yang kedua istiqza dahulu dan sekarang. Nanti tolong ditambahkan dalilnya karena banyak dalil yang tidak kami sebutkan di situ. Istigza, apa itu istigza? Istigza adalah pelecehan, penistaan, dan penghinaan dalam bentuk olok-olokan, pelesetan-pelesetan dan kelakar. Hati-hati, hati-hati. Terkadang di antara kita ada yang mungkin itu sekedar bergurau tetapi ternyata justru mengolok-olok yaitu sunnah, mengolok-olok Al-Quran, melecehkan, dan seterusnya. Hati-hati. Bentuknya banyak Bapak Ibu sekalian ya yang dilakukan oleh orang dulu sampai sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke tabel itu, tolong dibaca Ustaz yaitu surat Al-Hijr ayat 10 dan 11, surat 15 ayat 10 dan 11 silakan. ولقد أرسلنا من قبلك في سيع الأولين sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu dan tidak datang seorang rasul pun dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan melainkan mereka selalu memperolok olokannya nah Allah sudah sampaikan ini tidak ada satupun rasul yang Allah utus kecuali mereka diolok-olok ya ini ini sudah sunatullah ini ya, sudah sunatullah. Baik, sekarang kita lihat bentuknya ya. Istighza yang dulu tabel sebelah kiri dan olok-olok atau pelesetan-pelesetan zaman sekarang. Ya, hati-hati. Sekarang yang kita bahas yang uh, pelecehan, penistaan, penghinaan, olok-olokan, pelesetan dan kelakar yang zaman dulu dulu. Ya, yang zaman dulu. Ada tujuh. Satu, Dikala para sahabat menggunakan kata ra'ina yang artinya sudilah kiranya kamu memperhatikan kami, maka orang-orang Yahudi pun memakainya pula. Namun mereka pelesetkan menjadi ruuna. Loh itu. Jadi kalau pengen tahu orang yang paling gemar ya apa ini pelesetan uh, eh, orang yang paling senang uh, menghina mengolok-olok Yahudi Ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan, katakan rohina Orang Yahudi mengatakan, katakan ru'una yang artinya ketololan yang amat sangat. Ini sebagai ejekan terhadap Rasulullah. Lalu Allah menyuruh agar menukar perkataan rohina dengan unzurna yang juga sama artinya dengan rohina. Mana dalilnya? Ayo. Ayo, dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Dibuka ayat 104. Silakan Ustaz dibaca. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah yaitu agar para sahabat-sahabat Nabi mengucapkan ra'ina ya lalu orang Yahudi mengatakan ru'una maka Allah Subhanahu wa taala berfirman gantilah dengan yaitu dengan menukar perkataan rohina dengan unzurna yang artinya sama dengan rohina. Al-Baqarah 104 silakan Ya Artinya Ustaz Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu katakan kepada Muhammad hmm. Ra'ina Terus Tetapi katakanlah undurna Nah terus Dan dengarlah dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Nah, silakan baca catatan kakinya. Rohina itu artinya apa? Rohina berarti sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Terus. Dikala para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah. Nah. Orang Yahudi pun memakai pula kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut rohina. Nah, jadi mereka mengatakan ruuna ya hampir mirip dengan roina padahal itu adalah untuk mengejek rasul karena artinya ruhuna ketololan yang amat sangat nah, ini ini juga pelecehan ini ya mengolok-olok Rasulullah SAW ya dan mereka difonis apa tadi kafir ya nomor dua Yahudi juga memelesetkan ucapan salam assalamualaikum diganti oleh orang Yahudi assalamualaikum Hampir mirip loh, hati-hati. Makanya ada sebagian di antara mereka alul kitab kalau menyampaikan salam kepada kita hampir mirip ya. Kedengarannya seperti assalamualaikum, tetapi mereka mengatakan assalamualaikum ya. Beda kalau assalamualaikum keselamatan atas kalian, tetapi kalau assalamualaikum yaitu kehancuran atau racun untukmu seperti itu. Hati-hati ya. Baik, Assalamualaikum menjadi Assalamualaikum yang artinya semoga kematianlah atas kamu yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka Sahih Muslim. Mana Sahih Muslim? Buka nomor 2027. Cepat dikit Ustaz. Nah itu 2027. 2027. Ya. 2027 dan 2028. Silakan dari Abdullah bin Dinar. Silakan. Dari Abdullah bin Dinar radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Maka jawab beliau, orang-orang Yahudi bila mereka memberi salam kepadamu, maka ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan assalamu alaikum. Nah. Maka jawablah jadi kalau mereka mengucapkan kepada kita assalamualaikum, kita katakan alaika, kamu juga. Nah, gitu balasannya kamu juga seperti itu ya atau misalnya mereka fasih mengucapkannya assalamualaikum kan banyak sekarang yang fasih ya warahmatullahi wabarakatuh ya kita jawab yaitu alaikum gitu aja tanpa kita yaitu jawab waalaikumsalam warahmatullah ya. Jangan, tetapi jawablah dengan alaika atau alaikum ya. Baik, nanti yang 2028 bisa dibaca sendiri artinya kurang lebih sama. Kita lanjutkan nomor tiga Yahudi juga memelesetkan ucapan hito hito yang artinya bebaskanlah kami dari dosa menjadi dipelesetkan hinto lo coba, ini ya. Ini sudah kerjaannya orang Yahudi. Pinter. Perkara memelesetkan ini sudah sudah pekerjaannya ini ya. Hintoh menjadi hintoh. Artinya beri kami gandum. Mana itu dalilnya? Dalilnya silakan Allah jelaskan pelesetan mereka ini dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Al-Baqarah 58 59. Baca Ustaz. Al-Baqarah 58 59. Silakan. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رضا masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Nah, Baitul Maqdis Palestina. Lanjut. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Nah, maksudnya memasuki pintu gerbang sambil bersujud adalah yaitu mereka ya, sambil um, apa ini berzikir ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi Masukilah pintu gerbangnya sambil mengucapkan eh, kalimat-kalimat uh, thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut teruskan. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Naam. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Naam. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, hitta artinya bebaskan kami itu dikatakan oleh orang-orang Yahudi hinta beri kami gandum nah itu kurang ajar ini Yahudi ini ya jadi ayat Allah dilecehkan dihina ya nomor empat Yahudi menghina Allah dengan mengatakan Allah miskin kami yang kaya coba ya sudah keterlaluan loh Yahudi ini ya jadi orang Yahudi menghina Allah dengan mengatakan Allah itu miskin Ya, kami kaya. Mana dalilnya orang Yahudi mengatakan demikian? Dalilnya adalah Ali Imran ayat 181. Silakan surat Ali Imran ayat 181. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir. Coba sedangkan kami kaya. Ya. Ada yang berani mengucapkan seperti ini? Ya. Padahal sebaliknya Allah Maha Kaya ya sedangkan kita adalah fakir. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Ustaz Ali Imran 181. Silakan. Stop. Baca Ustaz. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan Katakan. Sesungguhnya Allah miskin nah. dan kami kaya. Nah, lihat. Kata orang Yahudi, Allah miskin, kami kaya. Sesungguhnya yang benar adalah Allah Maha kaya. Justru mereka lah orang-orang yang miskin. Anda mau tanya, sabar tidak Allah dengan ledekan mereka? Sabar tidak? Sabar. Maha sabar. Maha sabar. Diberi rezeki tidak oleh Allah? Nah, ya. Diberi kesempatan tidak oleh Allah untuk hidup? Diberi kesempatan. Coba. Makanya ini menunjukkan bukti kepada kita bahwasanya kalau kita dihina orang, dicaci maki orang, ya dilecehkan oleh orang sabar. Allah saja tidak lepas dari yang namanya caci maki. Ya, oleh karena itu, ya kita hadapi dengan sabar dan selalu berdoa kepada Allah agar mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nomor 5 Yahudi menghina Allah dengan mengatakan tangan Allah terbelenggu kurang ajar lagi ya waqalatil yahudu yadullahi maghlula surat al-maidah Ustaz ayat 64 al-maidah ayat 64 waqalatil yahudu yadullahi maghlula ya silakan al-maidah ayat 64 baca waqalatil yahudu yadullahi maghlula terus خلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Stop, silakan baca artinya. Orang-orang Yahudi berkata, silakan. Tangan Allah terbelenggu. Terus? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Stop. Jadi inilah perkataan orang Yahudi. Nomor 6. Orang-orang kafir menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi gelar tukang sihir dan gila. Ya. Mulai dari dulu orang kafir sudah menghina Nabi ya memberi label tukang sihir dan gila. Ya, ternyata ya di zaman sekarang muncul seorang tokoh Syiah ya Jalaluddin Rahmat ya dia mengatakan bahwasannya sungguh yaitu sungguh menakjubkan sihir Muhammad coba ya dalam bukunya ya jadi pentolan Syiah di negeri kita ini Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah tukang sihir coba ya jadi dulu orang kafir sudah mengatakan begini sekarang lebih parah lagi ya. Baik, makanya ini pelecehan yang terjadi khususnya di negeri kita. Sekarang kita baca dalilnya. Mana dalilnya orang kafir menghina Rasulullah, diberi gelar tukang sihir, orang gila. Dalilnya adalah surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 52. Az-Zariyat ayat 52, surat 51 ayat 52. Kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun wa majnun silakan kadzalika ma atalladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun silakan demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka melainkan mereka sihir atau orang gila. Naam, au majnun atau tuk, atau orang gila. Yang ketujuh terakhir, orang-orang kafir Quraisy menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengganti nama beliau. Coba namanya Nabi diganti. Muhammad diganti menjadi Muzammam. Muzammam ini artinya manusia tercela dan Nabi Muhammad SAW tidak merasa dicela dan dilaknat karena yang dicela oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Muzammam bukan Muhammad. Coba. Jadi senang melesetkan itu senang, ya. Ini sekarang kita masuk istigza olok-olok zaman sekarang. Ya, nomor satu. Nah, ini parah ini. Ada 15. Yang pertama, yang pertama, olok-olok pelecehan di dalam agama kita yang terjadi di zaman sekarang firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina itu surat Al-Isra itu ayat 32 ya wala taqrabuz zina yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina diplesetkan apa itu jangan berzina pada hari Rabu lo coba terjadi itu ya wala takrobu zina karena ada kata-kata robu ya wala takrobu zina kata mereka yang suka memelesetkan jangan berzina pada hari Rabu dan ini yang menyampaikan ini bukan orang-orang awam tetapi mereka yang sudah punya ilmunya meskipun itu maksudnya guyonan ya tetapi jelas ini melecehkan firman Allah Subhanahu wa taala hati-hati ini ya bahaya bahaya baik itu yang pertama Nomor dua, lafat adzan hayya alal fala yang artinya marilah menuju kemenangan dipelesetkan menjadi menjadi hanya hayalan. Ya. Jadi hayya alal fala itu dipelesetkan menjadi hanya hayalan itu. Ya, atau hayalan sah, hayalan saja. Ini seperti ini meskipun itu guyonan ya antum bisa melihat di beberapa media yaitu mereka memelesetkan seperti ini nomor tiga mengejek wanita muslimah yang berbusana islami dengan bercadar dengan warna hitam-hitam dengan ejekan ninja ya ninja ya banyak loh wanita yang uh, apa ini yang mendapat pelecehan uh, penistaan seperti ini. Mereka sudah bercadar, pakaiannya hitam-hitam, itu dikatakan ini ninja-ninja, ya. Seperti itu. Ini mengolok-olok ini. Apa itu? Nah, itu ya. Jadi apa ini? Mereka mengolok-olok, ya. Ada lagi seorang muslim yang taat memelihara jenggotnya dengan ejekan eh kambing. Ya, seperti itu. Terus ada lagi baru-baru ini Orang tambah panjang jenggotnya, maka sarafnya otak itu ketarik ya sehingga dia ya bodoh, ya goblok. Bahkan orang berjenggot itu terkesan teroris dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Atau seorang muslim yang berpakaian sesuai sunnah tanpa isbal Isbal itu tanpa menjulurkannya Tanpa isbal maksudnya tanpa menjulurkannya Melebihi mata kaki itu dikatakan pakaian kebanjiran yang cingkrang itu itu dikatakan pakaian kebanjiran ini termasuk mengolok-olok ya disadari ataupun tidak mengolok-olok hati-hati ya lalu nomor empat misalnya lagi yang keempat hukum hudud ya di dalam Islam seperti potong tangan rajam dikatakan hukum barbar oh, tahu hukum barbar bagaimana hukum barbar Hah? hukum rimba, ya, hukum barbar, ya, tidak berperi kemanusiaan, bahkan bertentangan dengan yaitu hak asasi manusia. Coba, ya, HAM ini ya, ini termasuk mengolok-olok hukum Allah ini, ini nggak boleh. Nomor lima, ta'adud zaujat atau poligami dikatakan sebagai bentuk kezaliman terhadap kaum wanita. Loh, coba, padahal yaitu hukum ini adalah untuk kemaslahatan bukan untuk kemadharatan, maslahat. Ya, bagi mereka yang tahu dalilnya, mereka yang bisa menjalankan sesuai sunnah, maka maslahat. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu mereka katakan ini sebagai bentuk kezaliman terhadap kaum wanita, ya, seperti itu. Lah kalau memang ini dikatakan kedoliman terhadap kaum wanita, maka jika punya anak jangan dua, satu aja. Satu. Karena yang satu kasihan nanti dia merasa diduakan. Ya. Jadi kalau apa ini uh, sebagian wanita menolak hukum ini, maka kalau punya anak jangan dua. Jangan dua. Anda tanya kepada uh, apa ini uh, eh, putra putri Anda yang nomor satu ya mama pengen punya adik lagi begini begini ini maka di antara mereka ada yang menolak nggak dia kepingin agar kasih sayangnya tidak terbagi dua dengan adiknya jadi kalau punya anak satu aja kalau begitu, jangan dua. Ya, seperti itu. Oleh karenanya, maka ini tidak benar. Yang benar adalah hukum ini mendatangkan kemaslahatan, bukan kemadharatan. Nomor 6, sejumlah mahasiswa Universitas Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dalam acara orientasi ya, studi cinta akademik dan alma mater yang disingkat dengan Oscar mahasiswa baru maba yang dilakukan tanggal 28 sampai 30 Agustus 2014 mereka mengangkat tema yang cukup meresahkan umat Islam yaitu temanya adalah Tuhan membusuk ya Tuhan membusuk rekonstruksi fundamentalisme menuju Islam kosmopolitan nah coba antum perhatikan sekalipun mereka berkilah setelah mereka diingatkan mereka berkilah mereka membela diri bahwasanya yang mereka maksud Tuhan membusuk itu adalah bukan Tuhan zat yang maha esa kata mereka tetapi yang dimaksud Tuhan membusuk menurut mereka dari spanduk yang mereka buat itu adalah Tuhan-Tuhan yang tumbuh dalam diri manusia namun tetap saja mereka harus mempertanggungjawabkan itu jadi yang dimaksud dengan Tuhan membusuk itu Tuhan-Tuhan yang tumbuh dalam jiwa atau diri manusia. Namun mereka tetap harus mempertanggungjawabkan itu. Sebab jika maksudnya demikian, maka kalau tujuannya untuk mengkritik orang-orang yang membusuk ajaran agamanya, mengapa tidak memilih tema yang lain? Misalnya tema yang lain itu misalnya pembusukan nilai-nilai ketuhanan, kan lebih pantas daripada Tuhan membusuk. Nah, itu ya. Seperti itu. Pemilihan judul itu juga ya dipertimbangkan itu. Ya, dipertimbangkan ya. Baik, hati-hati. Nomor tujuh mengatakan bahwa syariat Islam sudah tidak cocok lagi diterapkan di zaman modern ini. Bahkan jaringan Islam liberal yaitu mereka ingin agar Al-Qur'an itu kalau bisa diamandemen atau direvisi Kenapa? Karena tidak sesuai dengan, lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Ini juga termasuk mengolok-olok. Coba bayangkan, Quran minta di direvisi. Coba, ya. Jadi ini termasuk mengolok-olok. Lalu yang kedelapan, mengedip-ngedipkan mata. Kayak apa kiranya? Seperti apa? Mengedip-ngedipkan mata. Iya, iya. ya. Mengedip-ngedipkan mata, ya. Mencibirkan bibir kayak apa? Mencibirkan bibir ini ya itu nanti lihat Pak Harto aja ya saat dibacakan Al-Quran atau saat seseorang sedang beramar ma'ruf nahi mungkar ada orang itu ketika diberi nasihat mengedip-ngedipkan matanya atau mencibirkan bibirnya dan seterusnya jadi ini adalah perbuatan mengolok-olok ya atau misalnya Nah, itu itu nggak boleh ya itu termasuk juga kategori pelecehan penistaan dalam agama ya nanti dijelaskan apa sama ustadznya itu ramai atau mereka mencibir atau mereka ya mengolok-olok dan seterusnya ini tidak boleh ya sembilan merendahkan kemampuan malaikat ciptaan Allah dengan mengatakan ini merendahkan malaikat malaikat mungkar dan nakir harus tunggu antrian untuk menanyai Gus Dur Coba. Pernah terjadi ini? Ada yang mengatakan kayak begini? Ada. Ada. Coba merendahkan malaikat, kemampuan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang lebih daripada yaitu manusia. Malaikat makhluk yang paling taat, sedangkan manusia adalah makhluk yang terkadang suka membangkang dan seterusnya. Ya, oleh karena itu mereka eh, dia meragukan kemampuan mungkar dan nakir. Coba ya mungkar dan nakir harus tunggu antrian tunggu antrian karena banyaknya orang yang sedang ziarah ziarah coba ya luar biasa mengolok-oloknya ini ya itu sepuluh mengatakan bahwa saf salat lurus rapat itu pemahamannya wahabi karena takut kalau iblis masuk ke dalam saf salat bahkan dia mengatakan alhamdulillah kalau iblis bisa ikut salat coba ada nggak yang ngomong begini? Ada. Ada. Ya, jadi soft suruh rapat. Ketemu mata kaki, baunya rapat, alasannya supaya tidak dijadikan jalan oleh iblis, oleh syaitan. Dia mengatakan, kalau saya, kalau saya, alhamdulillah iblis setan mau sholat. Coba. Coba. Ya, kayak begini nih. Ya. Ya budaya Arab katanya dan seterusnya. Padahal ini perintah Nabi. Nabi ketika akan sholat beliau sholat berjamaah beliau selalu mengingatkan istau ya istau ya sawu dan seterusnya. Tetapi ini dikatakan adalah sebagai budaya Arab dan pemahaman Wahabi dan seterusnya dan seterusnya luar biasa kebenciannya yaitu eh, terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu kemudian nomor 11 dalam acara ILC di TV One pada hari Selasa 14 Oktober 2014 Ketua Umum GP Ansor ya kita sebut namanya kenapa karena memang jelas terang-terangan yaitu Nusron Wahid mengatakan bahwasanya ayat konstitusi di atas ayat Al-Qur'an coba Pak Bu maaf ini ya antum naruh Al-Qur'an nih Al-Qur'an antum taruh di meja lalu antum tindih dengan buku yang lain itu kata para alim ulama nggak boleh. Tempatkan dia di atas. Nggak boleh. Ini ayat konstitusi, hukum konstitusi itu adalah di atas Al-Quran. Al-Quran di bawah hukum itu. Allah menegur orang seperti ini. Ada tegurannya di dalam Al-Quran. Coba dibuka suratnya. Silakan surat Al-Ma'idah ayat 50. Surat Al-Ma'idah ayat 50. Kita lihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang mereka menempatkan hukum-hukum lain selain Al-Qur'an di atas Al-Qur'an. Coba. Jadi Al-Qur'an di bawah hukum-hukum ya, yang mereka katakan tersebut. Al-Maidah ayat 50. Baca Ustaz. Al-Maidah. Afa hukma, afa hukmal jahiliyati. Silakan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yang mereka kehendaki. Teruskan. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah hmm. bagi orang-orang yang yakin? Ya kan? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Lalu mereka hendak mengganti hukum Allah swt. Tentunya hukum Allah jauh lebih baik daripada hukum-hukum yang lainnya. Jadi ini hati-hati ya, ini termasuk pelecehan ini ya. Ini termasuk pelecehan. 12 Syiah menghina dan mencela bahkan melaknat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat Aisyah ya melaknat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma mencela para sahabat Nabi yang lain kecuali yang tidak dicela siapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terus siapa lagi yang tidak dicela ya Salman Al Farisi radhiyallahu an ya yang tidak dicela lagi adalah ahli bait Nabi itu tidak dicela ya lalu yang tidak dicela lagi siapa ya ahli bait termasuk ya termasuk ahli bait Bapak ya siapa lagi yang tidak dicela dari kalangan sahabat Nabi ya ya Mikdam bin Al Aswad radhiyallahu an tidak dicela dan seterusnya. Adapun yang lainnya tidak lepas dari hinaan. Silakan dibuka Ustaz Sahih Bukhari. Pustaka ya ada? Oh enggak ada. Anda bacakan aja nomor aslinya Sahih Bukhari nomor 3673 3673. Saya baca dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bukhari 3673 ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbu ashabi janganlah kalian mencaci maki para sahabat-sahabatku lihat kata Nabi jangan menghina mencaci mencela para sahabat-sahabatku falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban karena seandainya jika salah seorang dari kalian itu berinfak, berinfak emas sebesar bukit Uhud. Jadi ada di antara umat Muhammad SAW Andai kata berinfak emas sebesar bukit Uhud Coba emas sebesar bukit Uhud Itu katanya Nabi Ma balagho mudda Niscaya tidak akan bisa menyamai Tidak bisa meng meng mengalahkan pahalanya dengan apa ini eh, satu mut ya yang diinfakkan oleh para sahabat. Satu mut itu berapa? Satu mut itu 544 gram kurang lebih. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad SAW infak emas sebesar bukit Uhud, sedangkan para sahabat infak sebesar satu mut 544 gram kurang lebih, itu pahalanya tidak bisa ngalahkan pahalanya sahabat, nggak bisa tetap lebih besar pahalanya infaknya sahabat daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya jadi tidak akan sampai setengahnya nggak akan sampai setengahnya jadi begitu besar uh, fadilah keutamaan para sahabat Nabi saw. maka tidak boleh menghina mencaci maki mereka 13 mengidolakan pemain film Mahabharata oh, itu terus Krishna dan Mahadewa No. Hah? Ya. Ada nggak bintangnya Mahabharata di Indonesia? Ada. Gak pernah tahu ya? Gak usah dihafalin, bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Ya. Jadi mengidolakan pemain film Mahabharata, Krishna dan Mahadewa yang merupakan parade para dewa-dewanya orang-orang kafir, ya orang-orang musyrik. Nggak perlu. Berarti mendewakan mereka sama dengan mendewakan para dewa-dewanya orang-orang musyrik. Ini nggak boleh. Oleh karena itu talatiga eh, talak tiga saja, ya. Film Mahabharata harus kita talak tiga. Krishna, Mahadewa, terus apa lagi di televisi itu? lagi marah film anak kartun itu loh ada apa itu ya Krishna ya ada ya ya film kartun Krishna itu nah, itu harus tala tiga ya tala tiga baik jadi supaya tidak rujuk lagi kalau tala tiga ya seperti itu apa itu Pak Arto? Oh, ya baik 14 mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling purno. Pernah? Pernah ada yang mengatakan ini? Ada? ada ya jadi Al-Qur'an itu katanya kitab suci paling purno ya setelah ditanyakan semasa masih hidupnya Naam itu katanya tidak ada satupun kitab di dunia ini yang membahas masalah menyusui berarti kalau membahas masalah menyusui berarti bahasanya adalah mengarah ke sana. Maaf saya tidak sebutkan. Mengarahnya arah ke sana. Gak ada kitab membahas ini kecuali cuman Quran. Makanya Al-Quran adalah kitab paling purno. Waliyadzubillah min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat seperti ini. Baik. 15 Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang. Ya. Edisi 25 tahun ke-9. Ya. Tahun ke-11 maaf, 11 2004 menerbitkan buku yang berjudul Indahnya Kawin Sesama Jenis karya M Khalidul Adib. Coba. Ya, sahnya LGBT. Coba ya dan masih banyak lagi ya yang kalau saya sebutkan akan menambah panjang halaman kopian yang Bapak Ibu pegang itu ya maka dengan keterbatasan waktu cukup ini saja yang bisa kami sampaikan fenomena-fenomena yang terjadi nah pelecehan-pelecehan seperti misalnya ini ya maaf ini maaf maaf menyebutkan lafaz-lafaz tertentu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya contoh banyak itu di masjid-masjid. Imamnya berkata, "Ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Amin. Ya, sudah amin selesai nih. Kadang-kadang masih ada amin. Amin. Amin. Pelecehan itu. Antum tahu Hukumnya melecehkan ayat Allah bunuh. Dibunuh hukumnya. Ada nanti kita bahas. Bahkan kafir tanpa sadar. Nggak apa dia. Contoh lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo mulai. Coba ketika kita mendengar nama Nabi disebut, kita baca apa? Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli sallim alaih Kadang-kadang mereka tidak mengatakan Allahumma salli sallim alaih Tidak Tetapi ayumud Ini gimana? Coba Banyak loh Gak sadar kita Banyak di masyarakat kita ya banyak di masyarakat kita pelecehan-pelecehan yang seperti ini yang perlu diwaspadai dan kita ingatkan mereka. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang keberapa? Tiga, mengapa mereka melakukan itu? Kenapa? Satu, karena mengikuti hawa nafsu. Alasannya ini. Mengapa mereka kok melecehkan Islam, kitabnya, rasulnya, agamanya karena mereka mengikuti hawa nafsu. Silakan dibuka Ustaz dalilnya Ar-Rum ayat 29. Surat Ar-Rum ayat 29. Baca Ustaz. Ar-Rum ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan. Surat Ar-Rum surat ke-30. Ayatnya ayat 29. Eh cepat dikit Ustaz. Iya. Silakan. بل اتبع الذين ظلموا tanpa ilmu hawa nafsunya ditonjolkan lanjut maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah nah kan? dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun nah jadi mereka telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nomor dua bodoh terhadap agama Allah atau syariat Islam Bapak Ibu sekalian, seorang muslim apalagi dia ahlus sunnah ya, seorang ahlus sunnah maka tentunya yaitu mereka ini pasti memahami ajaran Islam dengan baik. Dan orang yang memahami ajaran Islam dengan baik tidak mungkin mengolok mengolok-olok agamanya sendiri, melecehkan, menghina agamanya sendiri. Oleh karenanya, maka hanya orang yang jahil terhadap agama Allah sajalah yang suka mengolok-olok ya bahkan jika dibacakan ayat Allah orang-orang yang beriman dan dibacakan sunnah-sunnah Nabi itu imannya bertambah kecuali mereka orang-orang jahil. Makanya mereka bodoh terhadap agama Allah. Nah solusinya harus menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nomor tiga, tidak me tidak memahami bahaya lisan. Mereka tidak memahami adanya tentang bahaya lisan. Contoh saja ya, saya sebutkan tolong dibuka kitab Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 4 bawah Zat. Jilid 4 hadis nomor 2875 2875 2875 pada poin 26B dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 2875 ya Nabi bersabda innar rajula la yatakallama bil kalimati la yarabiha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan silakan baca Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Hanya saja keduanya mengatakan. Silakan Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya seorang lelaki berbicara satu kata yang mana dia menduganya tidak berdosa. Namun, namun perkataan tersebut menjerumuskannya sejauh 70 tahun. Nah, jadi sesungguhnya seseorang yang mengucapkan perkataan ya yang ia menganggap tidak berdosa padahal kata-katanya itu bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Allahu Akbar. Makanya hati-hati dalam berbicara sebab semuanya tercatat oleh malaikat pencatat yang ada di kanan kiri kita. Ya. Kita lanjutkan pembahasan yang nomor 4, hukum untuk mereka. Nah, ini. Apa hukumnya orang yang suka mengolok-olok? Hukum untuk mereka ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah melecehkan, menghina, mengolok-olok syariat Islam adalah perbuatan kufur, kemungkaran besar dan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam termasuk kategori nawakidul Islam pembatal-pembatal keislaman pelakunya akan menjadi kafir dan dinyatakan telah keluar murtad dari Islam naudzubillah min dalil pengen tahu dalilnya ayo Orang yang suka mengolok-olok begini, hati-hati ya. Hati-hati, mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Maka dia bisa keluar dari Islam. Dalilnya surat 33 Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Surat 33 ayat 57 dan 58. Baca Ustaz. Innal ladzina yu'dzunallaha. Silakan. orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Lanjut. Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat. Dan dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Nah, menyakiti Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya salam. maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutkan di fotokopian itu empat ulama. Anda lihat empat ulama berfatwa tentang seputar hukum istighza. Empat ulama halaman 6 ya halaman 6 di situ. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa menertawakan Allah atau menertawakan ayat-ayatnya Allah atau menertawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kafir sesudah dia beriman. Ya, jadi murtad keluar dari Islam, kafir. Ini fatwanya Ibnu Taimiyah. Yang nomor dua, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya memperolok-olok Allah dan Rasulnya hukumnya kafir dan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam karena dasar agama ini dibangun di atas ta'zim takzim pengagungan terhadap Allah serta terhadap agama dan rasulnya mengolok-olok salah satunya mengolok-olok Allah atau mengolok-olok rasul atau mengolok-olok Al-Qur'an kitabnya agamanya simbol-simbolnya siar-siarnya menafikan dasar tersebut dan sangat bertentangan dengannya hati-hati Ya, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, siapa yang mencaci Allah hukumnya kafir, sama halnya ia bercanda atau sungguh-sungguh, guyonan atau sungguh-sungguh kafir. Jelas kata Ibnu Qudamah. Hati-hati, ya, jangan main-main, ya. Jangan mengolok-olok apa ini uh, agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Imam Ahmad rahimahullah berkata, setiap orang yang menghina Nabi Muhammad ini ini, ini. Setiap orang yang menghina Nabi Muhammad dan mengejek beliau ya mengejek beliau baik muslim maupun kafir dia wajib dibunuh tanpa harus minta untuk bertobat wajib dibunuh kata Imam Ahmad mengolok-olok sunnah Rasul, mengejek jenggot, di mana Rasul mensyariatkan, memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, mengejek yaitu pakaian wanita, ya dan seterusnya dan seterusnya, maka dibunuh ini hukumnya kata Imam Ahmad. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan sikap kita kepada mereka. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Ingin tahu? Ayo baca An-Nisa ayat 140. Dalilnya ada di situ. Antum perhatikan ya. Jadi bagaimana cara menyikapi mereka? Tolong perhatikan, silakan. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ Silakan. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, mendengar ayat-ayat Allah diingkari terus dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka sikap kita kepada mereka maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Gak boleh duduk bermajelis dengan mereka. Gak boleh. Ya, jadi kalau kita berada di satu majelis, Ya, ternyata di majelis itu mengolok-olok Allah, mengolok-olok sunnah Rasul, ya Al-Qur'an di uh, dilecehkan, maka kita tidak boleh duduk di majelis itu. Harus keluar. Harus keluar. Kenapa? Lanjutkan. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, sehingga mereka merubah pembicaraannya. Kalau tidak, kita tidak boleh duduk dengan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian. Kalau kita tetap duduk di situ, duduk di situ, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, sama. Sama, hati-hati ya. Makanya hati-hati bermajelis dengan ahli bid'ah ya, bermajelis dengan para pelaku kesirikan ya, bermajelis kepada hati-hati ya, jangan jangan satu media dengan mereka, satu tempat dengan mereka. Ini nggak boleh. Lah ini tidak ini duduk bareng dengan apa ini para pelaku bid'ah ya bahkan berdialog dan seterusnya katanya Allah kamu sama dengan mereka sama ya, hati-hati ya baik sesungguhnya sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Waliyadzubillah. Anehnya, sebagian orang justru tertawa terbahak-bahak di depan televisi mendengar celotehan dan guyonan para pelawak yang mempermainkan simbol-simbol agama dan siar-siar Islam ya kalau mempermainkan simbol negara gimana sudah ada yang terjadi ya sudah ada ya ada diapakan itu dihukum ya dihukum ya tapi kita belum pernah dengar nih ya orang-orang yang melecehkan Islam mengolok-olok mengolok-olok sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mereka diperlakukan yang sama yaitu dihukum ya tetapi kalau mengolok-olok simbol negeri kita lambang negara kita dan seterusnya maka tentu itu ditangkap ada hukumnya tersendiri dan memang itu tidak boleh ya tetapi yang lebih parah lagi kalau menghina Islam menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini Baik, sekarang uh, kita lanjutkan yang terakhir penutup bagaimana jika mereka bertobat. Kalau mereka bertobat ada dua. Katanya Ibnu Utsaimin rahimahullah, Anda lihat itu catatan kakinya, saya nukilkan dari kitab Al-Qaulul Mufid oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan satu, orang yang menghina Allah, kalau yang dihina Allah ya, orang yang menghina Allah, kalau yang dihina Allah diterima tobatnya dan tidak boleh dibunuh. Kalau Allah yang dihina. Kalau Allah itu tobatnya diterima oleh Allah dan tidak boleh dibunuh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yaitu surat An-Nisa ayat 48. Coba. Surat An-Nisa ayat 48 lalu disambung surat 39 ayat 53. Saya ulang ya. Orang yang menghina Allah, mengolok-olok Allah ya, itu uh, jika mereka bertobat tobatnya diterima oleh Allah dan tidak boleh dibunuh. Alasannya ayat yang sebentar lagi kita dengarkan. An-Nisa 48, Az-Zumar 53. Silakan. An-Nisa dulu. Silakan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma Sesungguhnya Ustaz. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Nah, Allah ampuni dosa selain syirik. Yang tidak diampuni adalah syirik. Ya, selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya. Lanjutkan. Teruskan. Bagi siapa yang dikehendakinya, bagi siapa, bagi siapa yang mempersekutukan Allah, maka maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Lanjutkan surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Baca Ustaz. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Silakan. Terhadap diri mereka sendiri. Lanjut. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Teruskan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, ulang lagi. Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau terkait dengan menghina Allah, kalau dia bertobat, tobatnya diterima dan tidak boleh dibunuh. Beda sama yang nomor dua. Beda orang yang menghina Rasulullah SAW harus dibunuh. Beda. Orang yang menghina Rasulullah SAW harus dibunuh. Mana dalilnya? Ada dalil. Silakan dibuka Abu Dawud. Mana jilid tiga? Saya minta tolong jilid tiga. Bawa sini. Abu Dawud nomornya 4361. Abu Dawud 4361. Silakan Ustaz. Baca dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan. Kita dengarkan ya. Ada cerita menarik ini. Nah, seorang yang buta. Silakan. Dari Ikrimah dia berkata, ha. Ibnu Abbas telah mengatakan kepada kami, silakan, bahwa ada seorang tunanetra atau buta Terus. yang memiliki seorang wanita non Muslim, nah. yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang tunanetra buta dia punya yaitu budak ya, seorang wanita kafir. Lanjut. Dan wanita itu benar-benar melakukannya. Teruskan, suka menghina Nabi. Wanita ini suka menghina Nabi. Lanjut. Lelaki buta itu mencegahnya, namun tidak digubris. Teruskan. Ia juga telah berupaya melarangnya, namun wanita itu tidak juga peduli dengan larangan lelaki itu. Terus. Suatu malam, Wanita itu benar-benar telah melakukan penghinaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sudah dicegah masih menghina Nabi. Teruskan. Ia mencerca beliau. Maka lelaki buta itu mengambil sebuah besi tipis yang tajam atau pisau dan meletakkannya di atas perut wanita itu. Dan dan ia pun menikamnya hingga wanita itu tewas. Nah, padahal wanita itu sudah mengandung. Wanita itu sudah mengandung, hamil. Si laki-laki buta ini sudah ngancam. Ya. Jadi sudah diletakkan di perutnya wanita itu. Jangan menghina Rasul, tetap menghina. Diteruskan sekalian. Mati wanita ini. Lalu lapor kepada Nabi. Sampai-sampai kata Nabi, kalau kalian pengen tahu tentang bagaimana pembelaan, yaitu uh, seseorang kepada diriku, lihatlah laki-laki ini. Masya Allah. Ya. Hukumnya harus dibunuh. Ya, lanjutkan Ustaz, teruskan. Pagi hari Ternyata wanita itu Ternyata wanita itu telah mengandung seorang bayi Maka Maka darah pun berceceran banyak Pagi harinya Pagi harinya Kasus ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, maka kemudian beliau memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan dan dan beliau dan beliau pun bersabda. Silakan. Aku memohon kepada Allah dan aku bersumpah dengan namanya atas apa yang telah dilakukan oleh seorang lelaki yang telah melakukan sebuah tindakan membela aku, Terus membela aku, membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bahwa yang ia lakukan itu adalah benar. Nah, yang dia lakukan itu benar, nggak salah. Dibunuh. Coba, ada janinnya lagi benar itu. Teruskan. Dan ia benar-benar telah melakukannya. Nah, terus kemudian lelaki buta itu sendiri, kemudian lelaki buta itu berdiri dan berjalan gontai di antara orang-orang hingga dilukan di sisi Nabi Shallallahu Lalu ia berkata, silakan. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku adalah sahabat wanita suami ini, Terus. suami itu Terus. Ia telah berupaya untuk menghina dan mencercamu. Terus. Lalu aku melarangnya dan ia tidak menggubris. Terus. Aku juga telah mencegahnya namun tidak juga ia gubris. Darinya aku dikaruniai dua orang anak yang berparas bagus. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Anasai, budak wanita. Tetapi dalam riwayat ini, ini istrinya sendiri lagi hamil anaknya dibunuh ya karena menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya baik tapi jangan dianu ini ya. Uh, ini kenapa? Iya, ini apa? Ini harus menjadi uh, tambahan ilmu buat kita bahwasanya begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW, bahwasanya setiap orang yang menghina Nabi itu hukumnya bunuh. Ya fatwanya Imam Ahmad rahimahullah. Lanjutkan, teruskan. Setelah itu Darinya aku digerangi dikaruniai dua orang anak yang berparas bagus, layaknya bintang yang tengah bersinar. Terus. Wanita itu bagiku adalah sahabat setia. Namun tadi malam ketika ia mulai menghina dirimu, aku pun lantas mengambil sebilah besi tipis yang tajam atau pisau dan aku meletakkan di atas perutnya. Kemudian aku tikam ia hingga mati. Terus. Maka Rasulullah bersabda. Silakan. Saksikanlah wahai para falayak bahwa darah wanita itu memang telah halal, tidak lagi terlindungi. Halal darahnya wanita itu untuk dibunuh. Halal. Coba ya. Oleh karena itu hati-hati yang suka menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini darahnya halal untuk ditumpahkan Hanya saja kita tidak boleh melakukannya Tetapi yang melakukannya adalah harus ulil ulil amri ya ya sampaikan saja kita punya ulil amri mereka-mereka yang melakukan pelecehan terhadap Islam terhadap sunnah Rasul kita sampaikan kepada mereka agar ulil Amri lah yang bertindak ya memberikan uh, nasihat atau yang punya wewenang dalam hal ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita dan anak keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan mencintai dan cinta kepada apa dan siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada mereka-mereka yang masih mengolok-olok agama Allah dan semoga mereka Allah tanamkan cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada yaitu uh, cinta kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.